Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, ya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun di masa-masa yang sulit. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita di Syama'ilun Nabi ini, ya, kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Kita akan membahas tentang bab yang baru, ya bab ke-47. Babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita membahas ya hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu'nya beliau, Uh, saya ingin menjelaskan tentang tawadhu secara umum ya, tentang pembahasan tawaduk secara umum. Nah, setelah itu baru kita akan membahas tawaduk secara khusus yaitu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang akan kita bahas secara umum ini ya meliputi banyak hal ya. Maka yang pertama yang akan kita bahas adalah tawaduk e, maknanya dari sisi bahasa. Nah, jadi para ulama ketika membahas sebuah istilah pasti mereka menyebutkan tentang makna istilah tersebut ya secara bahasa dan secara syar'i. Seperti salat ya, as-salat lughatan ad-du'a. Nah, salat secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi biasanya ulama seperti itu ketika menjelaskan tentang sebuah istilah maka mereka menyebutkan secara bahasa kemudian secara syar'i. Adapun tawadhu secara bahasa adalah at-tadhallul, maknanya at-tadhallul yaitu merendahkan atau merendah ya. Secara bahasa artinya merendah. Contoh wada'a fulanan nafsahu wada'an. Si fulan merendahkan dirinya. Si fulan merendahkan dirinya jadi memang secara bahasa ini berkaitan dengan secara istilah syar'i. Adapun tawadhu secara istilah ya. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan huwa yunul janib wa khafdul janah wa tibul muamalah wal bu'du anit ta'ali 'alan nas wat tarafu alaihim. Yang dinamakan tawadhu adalah linul janib bersikap lemah lembut kepada orang lain ya bersikap lemah lembut kepada orang lain dan merendahkan diri dan muamalah yang baik dan jauh dari merasa tinggi terhadap orang lain ya. merasa tinggi dari orang lain atau kepada orang lain inilah yang disebut dengan uh, eh, tawaduk dia lemah lembut merendahkan dirinya muamalahnya bagus dan tidak merasa tinggi daripada orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan tawa tawabu. Kemudian setelah menyebutkan tentang makna tawabu, ya, maka seterusnya para ulama biasanya menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tawadhu. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu. Adapun ya, di dalam Al-Qur'an uh, Tawadhu adalah sifat atau karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam sebuah hadis penduduk surga itu yang masuk surga adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sombong. Berarti orang yang tawadhu. Berbeda dengan orang yang sombong ya, membanggakan dirinya, meninggikan dirinya, maka itu adalah karakter penduduk neraka. Adapun karakter penduduk surga, karakter penduduk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tidak sombong dan tawadhu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an ciri orang-orang beriman. Ibadur Rahman Allah sebutkan dengan dengan sebutan Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Furqan ayat 63, "Wa ibadur Rahman" alladzina yamshuna 'alal ardi hauna kata Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah ya hamba-hamba yang maha rahman yaitu Allah yang mereka berjalan di atas muka bumi haunan apa makna haunan sakinatan wa waqaran mutawadhi'in yaitu orang-orang yang ketika mereka berjalan di atas muka bumi maka hamba-hamba Allah ini adalah waqhaunan yaitu tenang dan tawadhu ya tawadhu tidak meninggikan dirinya dan juga tidak takabur mereka tawadhu mereka tenang berjalan tentram dan mereka tawadhu ya dan mereka tawa tawadhu nah ini adalah ciri khas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka bersikap tawadhu bersikap tawadhu Kemudian di dalam ayat yang lain juga banyak Allah menyebutkan tentang uh, tawadhu. Di antaranya adalah termasuk sikap berbakti kepada orang tua adalah tawadhu kepada mereka, ya. Kebiasaan ya. Anak itu ketika menjadi sukses, menjadi orang besar, sedangkan orang tuanya sudah tua renta, biasanya suka nyuruh-nyuruh. Si anak suka nyuruh, nyuruh-nyuruh. Kemudian meninggikan suaranya, merasa lebih hebat daripada orang tuanya orang tuanya cuma buruh tani, orang tuanya cuma tukang bangunan, dan seterusnya pekerjaan-pekerjaan yang sangat biasa. Kemudian anaknya sukses, dapat gelar S1, S2, S3. Terkadang si anak ini tidak tawaduk kepada orang tuanya, tidak merendahkan suaranya, suka menyuruh, suka memerintah, ya. dan seterusnya. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan karakter anak yang berbakti kepada orang tua dengan tawadhu, dengan sifat tawadhu. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahumma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Kata Allah Subhanahu wa taala dan rendahkan sayap kehinaan kepada keduanya. Maksudnya apa? Bertawadhulah Kata Allah, tawaduklah ya kepada kedua orang tua. Minar rahmah karena sayang kepada mereka, kepada mereka. Nah, fakta yang kita lihat ya di zaman sekarang ya, itu anak-anak terkadang merasa hebat, merasa bangga dengan pencapaiannya, kesuksesannya. Kemudian melihat orang tuanya cuma hanya pekerjaan yang sangat biasa seperti buruh, seperti tukang bangunan dan seterusnya. Sehingga terkadang anak ini merasa hebat, merasa tinggi terhadap orang orang tuanya, tidak berlaku sopan, tidak tawaduk kepada orang tuanya. Maka ini termasuk durhaka kepada mereka, tidak tawaduk sombong, merasa lebih hebat, suka nyuruh-nyuruh ya. Bersuara tinggi itu adalah karakter orang-orang yang sombong, terlebih kepada orang tua ya. Nauzubillah min zalik. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tawaduklah bersikaplah tawaduk kepada orang tua karena sayang kepada mereka kalau anak itu sayang kepada orang tuanya, pasti dia tawaduk. Pasti dia tawaduk kepada orang orang tuanya. Kemudian kata Allah dan berdoalah, Rabbi wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku atau menjagaku ya memeliharaku ketika mereka ketika aku masih masih kecil. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memerintahkan kepada semua anak untuk tawaduk kepada orang orang tuanya karena kasih sayang kepada mereka dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang uh, kita baca ya, padahal cukup banyak ayat yang lain kita cukupkan dua saja. Adapun hadis yang berkaitan dengan tentang tawadhu ini juga cukup banyak. Di antaranya sebuah hadis ya Eh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah berkurang harta, tidaklah berkurang sedekah dari harta dan tidaklah Allah menambahkan kepada hamba keampunannya kecuali kemuliaan, kecuali mulia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya maka sama dengan hamba tersebut akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga prakteknya Rasulullah saw mengamalkan cukup banyak adalah beristighfar kepada Allah setiap hari. Rasul dalam sebuah riwayat 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Agar apa? Agar Allah memaafkan kita. Ketika Allah memaafkan kita, maka semakin tinggi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita merasa berdosakah atau tidak berdosakah, ya. Maka senantiasa kita untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kemuliaan kepada kita. Kemudian kata Rasul, dan tidaklah tawadhu seseorang karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi seseorang yang tawadhu karena Allah, ingat ya, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tinggikan derajatnya. Kemudian, nah, kata al qadiyat Beliau menjelaskan makna hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tadi dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Nah, jadi pengangkatan dari Allah itu memiliki kata beliau ada dua dua perkara. Apa yang dimaksud dengan Allah akan mengangkatnya? Maka kata al-qadiyat itu ada ada dua ada dua hal. Yang pertama adalah an Allah Ta'ala yamnahuhu dzalika fid dunya jazaan ala tawadhu'ihi Jadi jadi yang dimaksud dengan Allah akan mengangkatnya. Yang pertama kata al ayat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya memberikan hal tersebut. Jadi Allah akan mengangkat dia di mana dia akan didapatkan? Fid dunya, di dunia. Jadi orang-orang ini memang mulia, menjadi mulia di tengah masyarakat. Derajatnya tinggi di mata masyarakat jazaan ala tawadu'ihilah karena dia eh, sebagai afwan sebagai balasan karena tawadunya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dunia Allah sudah memberikan ganjaran tersebut. Ya. Di antaranya adalah dia akan menjadi orang yang mulia, orang yang terpandang di mata masyarakat. Kemudian Wa anna tawadhu'ahu yuthbitu lahu fil qulub mahabbatan wa makanatan wa izzatan. Dan tawadhu'nya tadi akan menancapkan di hati-hati manusia, menancapkan apa? Menancapkan kecintaan, kedudukan dan kemuliaan. Nah, jadi ini adalah balasan di dunia bagi orang yang bertawadhu, kata Al-Qadiyat yaitu Allah akan membalasnya di dunia kemudian Allah akan membikinkan kecintaan di hati-hati masyarakat atau manu, manusia. Ini adalah balasan langsung yang Allah berikan di di dunia. Kemudian ada pun yang kedua, balasan yang kedua karena dia tawadhu, an yakuna dzalika thawabuhu fil akhirati ala tawadhu'ihi. Bahwasanya karena dia tawadhu maka akan mendapatkan pahalanya di akhirat sebagai ganjaran hal tersebut. Jadi ada dua hal ketika seseorang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Ganjarannya di dunia yaitu apa? Yaitu Allah akan menancapkan di hati manusia kecintaan, kedudukan dan kemuliaan dari manusia kepada orang ter tersebut. Yang kedua, karena dia tawaduk maka di akhirat pun dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang paling besar di akhirat itu apa? Dukhulul jannah. Di antaranya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain ya. uh, hadis ini juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Nah, ini Rasul berkata kepada di, kepada para sahabatnya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu sehingga tidaklah membanggakan seorang kepada seseorang yang lain. Sehingga tidak berbuat buruk, tidak berbuat zalim seseorang kepada seseorang yang yang lain. Nah, maka sifat tawadhu ini melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa kebaikannya? Tidak membanggakan diri kepada orang lain. Karena ketika seseorang itu membanggakan dirinya, dia akan menghinakan orang lain, dia akan takabur, dia akan mungkin uh, yang menghinakan, kata-kata buruk, kata-kata yang merendahkan. Ya. Ketika dia tawadhu akan melahirkan sifat-sifat yang baik dan mencegah sifat-sifat yang yang buruk terlebih yang berkaitan dengan orang lain karena takabur itu berkaitan dengan orang lain ya. sama halnya tawadu juga berkaitan dengan orang lain tawadu adalah sifat yang yang yang kemaslahatannya untuk diri sendiri kemudian juga untuk orang lah untuk orang lain kemudian kata Rasul ketika dia tawadu maka dia tidak akan menzalimi orang lain seseorang tidak mendolimi kepada orang-orang lain karena ketika dia tidak untuk sombong maka akan apa menzalimi orang lain kata-katanya buruk kata-katanya merendahkan menghinakan dan seterusnya sehingga orang sakit sakit hati nah maka di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah perintah agar kita bersikap tawadhu sehingga tidak sombong dan tidak menzalimi orang-orang lain kemudian Yang berikutnya, ya, hadis yang berkaitan masih tentang tawadhu itu sebuah hadis ya dari sahabat Mu'ad bin Anas Al-Juhani yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kemudian dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadhu'an lillahi وهو يقدر yaqdir alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hilalil iman sya'a yalbasuha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meninggalkan pakaian nanti kita akan bahas meninggalkan pakaian yang bagaimana kata Rasul barang siapa yang meninggalkan pakaian atau tidak memakai pakaian karena tawadhu kepada Allah sedangkan dia mampu untuk memakainya maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat ya, di atas atau di antara para makhluk-makhluknya sehingga Allah memilihkan untuknya dari hiasan iman apa yang dia kehendaki yang dia akan pakai di hari kiamat jadi apa maksud dari hadis ini Barang siapa yang tidak memakai pakaian tawaduk karena Allah Padahal dia mampu untuk memakainya Maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat Di hadapan para makhluknya Allah akan memberikan pilihan hiasan iman apa yang dia pakai di hari kiamat Maksudnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya, Di dalam uh, kitab beliau Syarh Riyadus Salihin Wahada yakni annal insan idza kana baina unasin mutawassitil hal la yastati'ul libas ar-rafi' fatawadha'a wa sara yalbasu mithlahu li'alla tankasira qulubuhum wa li'alla yafkhar 'alaihim fa innahu yanalu Jadi kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan ini yaitu bahwa seseorang jika dia berada di tengah manusia yang keadaan ekonomi mereka tengah sedang. Sehingga mereka apa? Tidak bisa memakai pakaian yang mahal, yang kualitasnya tinggi. Jadi ada seseorang yang berada di tengah manusia, yang mana manusia ini kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak memakai pakaian yang mahal, yang bagus, enggak. Pakaian yang biasa. Kemudian orang ini tawadu dan dia memakai pakaian seperti mereka. Pakaian yang bukan pakaian yang mahal. Padahal dia orang kaya. Orang yang berduit mampu membeli baju mahal. Tetapi karena dia berada misalnya ingin menjenguk atau ingin eh, main-main uh, atau ingin makan-makan di tengah orang-orang yang pakaian mereka biasa-biasa saja. Lalu orang ini yang mampu untuk membeli pakaian mahal ini dia memakai pakaian yang sama dengan mereka, yang tidak mahal, ya Kemudian apa tujuannya? Karena tawadu dan juga agar jangan sampai membuat sedih hati-hati orang yang berada di tengahnya tadi. Karena ketika kita memakai baju yang paling mahal, paling bagus, ya, berada di tengah orang-orang yang memiliki pakaian yang biasa saja, maka akan sedih. Maka dia maka dia akan merasa ya merasa sedih karena tidak mampu untuk membeli pakaian tersebut. Bagusnya pakaian antum. Pakaianku kayak ini pang setiap hari. Dan seterusnya. Maka dia akan sedih ketika melihat baju kita sangat ma sangat mahal. Nah ini inilah orang yang Allah nanti berikan hiasan iman yang mana dia akan memakainya di hari kiamat. Allah pilih silahkan pilih yang mana. Jadi Allah akan panggil di hadapan para makhluknya agar dia memakai pakaian keimanan yang dia inginkan. Tadi apa? Bagi orang yang berada di tengah orang-orang yang memakai pakaian yang biasa saja. Lalu dia pun juga memakai pakaian yang biasa karena tawaduk kepada mereka, tidak ingin membuat mereka sedih ya, karena dia memakai pakaian yang sangat baru, sangat mahal sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan tersebut di hari kiamat. Nah, subhanallah ya. Jadi dalam hal pakaian pun kita diperintahkan agar jangan membuat orang sedih. Bukan malah membanggakan di tengah-tengah mereka. Ini punya apa namanya pakaian yang sangat mahal ya. Kemudian ada intannya misalnya, subhanallah. Harganya mungkin jutaan. Kemudian dia berada di tengah-tengah masyarakat yang pakaiannya sangat biasa. Otomatis kelihatan dong ketika pakainya sangat bagus, sangat mahal ya. Maka akan membuat mereka sedih ya. Jadi inilah uh, termasuk anjuran dari syariat ya untuk memakai pakaian yang biasa ketika kita berada di tengah masyarakat yang pakaiannya pun juga biasa. Kemudian <clears throat> Nah, adapun apabila kata Syekh Saleh menyebutkan, beliau meneruskan, "Amma idza kana baina unasin qad un'ima 'alaihim wa yalbasuna ath-thiyab rafiah lakinnaha ghayra muharramah fa innal afdal an yalbasa mithlahum anna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ada pun apabila dia berada di tengah-tengah masyarakat atau manusia yang mereka diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita berada di tengah masyarakat yang masyarakat ini kaya, ya, orang yang ekonominya berada di atas dan mereka memakai pakaian yang mahal yang mahal, yang bagus. Namun bukan pakaian yang diharamkan. Ya. Secara asal kan boleh-boleh saja kita memakai pakaian yang yang mahal. Jadi ketika kita berada di tengah masyarakat, yang masyarakat ini memakai pakaian yang bagus, yang mahal, selama bukan yang diharamkan, maka afdalnya untuk kita adalah memakai pakaian sama seperti mereka. Pakaian yang yang bagus, yang mahal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jamil yuhibbul jamal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai ke keindahan. Jadi kita jadi ini dilihat dengan kondisi masyarakat kita ya atau teman-teman kita. Ketika kita ingin berkumpul dengan teman-teman yang ternyata teman-teman kita taraf ekonominya sedang ke bawah sehingga pakaian mereka biasa saja. Malah kita diperintahkan untuk memakai sama seperti mereka, memakai pakaian yang sedang-sedang saja, yang tidak terlalu mahal. Karena bersikap tawadhu dan juga agar mereka tidak sedih karena tidak sanggup membeli pakaian yang mahal kalau kita pakai. Maka ini kata kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, man tarakal libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hilalil iman sya'a yalbasuha. Atau kama qala alaihi wasallam barang siapa yang meninggalkan pakaian Maksudnya dia meninggalkan pakaian yang mahal, yang mewah karena Allah Subhanahu wa taala karena ketika itu dia berada di tengah masyarakat yang pakaiannya biasa saja dia tinggalkan memakai sama pakaiannya seperti mereka padahal dia mampu untuk menggunakannya untuk membelinya maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya sehingga Allah akan memberikan dia pilihan pakaian keimanan apa yang dia akan pakai di hari kiamat kiamat kelak Kemudian ah, para pemirsa Rifkan TV ya dimanapun kita berada uh, selanjutnya perkataan para ulama akwalus salaf salafus saleh perkataan mereka yang berkaitan tentang tawadhu. Yang pertama yang akan kita baca adalah uh, perkataan Ibrahim bin Abi Ablah. Ini disebutkan di kitab At-Tawadhu wal Khumul karangan Ibnu Abi Dunya. Ibrahim bin Abi Ab Ablah mengatakan, "Ra'aitu Ummat Darda ma'a nisa'il masakin jalisatan bi Baitil Maqdis." Nah, jadi ini uh, istrinya para sahabat. Di antara mereka uh, seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Abi Ablah mengatakan, "Saya pernah melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, bersama para perempuan-perempuan miskin sedang duduk di baitil Maqdis. Nah, jadi jangan gengsi ya kita yang bertaraf tinggi yang punya banyak harta untuk duduk-duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin ya. Kenapa? Karena akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita dianjurkan untuk tidak tidak terlalu duduk-duduk bersama orang kaya. Membuat kita nanti tidak bisa bersyukur kepada Allah kita akan membandingkan hidup kita dengan hidup dia. Ya. Maka yang dianjurkan malah kita apa mengetahui keadaan mereka, duduk bersama mereka sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ekonomi kita lebih baik daripada keadaan ekonomi dia. Nah, di sini ada contohnya yaitu istri Ummu Darda. Kata Ibrahim bin Abi Ablah mengatakan, "Saya pernah melihat Ummu Darda bersama perempuan-perempuan miskin sedang duduk di Baitul Maqdis. Maka ini termasuk hal yang diperintahkan. Maka jangan gengsi ya uh, untuk duduk-duduk bersama orang-orang fakir dan miskin sehingga menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menumbuhkan tawadhu kita, merendahkan kita merendahkan dirinya kita eh, karena Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian yang kedua, yang kedua ini juga disebutkan Ibnu Abi Dunya di kitab At-Tawadu wal Khumul. Ibrahim bin Syaiban mengatakan, al fit tawadu wal izzu fit taqwa wal hurriyatu fil qanaah." Beliau mengatakan, kemuliaan itu ada pada sifat tawadu. Nah, kata beliau, kemuliaan ada pada sifat tawadu. Entah mulia di sisi Allah, tentu ini yang paling kita inginkan ataupun mulia di sisi masyarakat maka dengan sifat tawadhu wal izzu fit taqwa dan kemuliaan ya kehormatan itu ada pada takwa wal hurriyatu fil qanaah dan kebebasan itu ada pada sifat qanaah makanya orang yang tidak qanaah dia tidak bebas kenapa dia merasa kurang dia akan senantiasa mencapainya ya merasa kurang akan terus mencari ini dan itu karena tidak tidak qanaah sehingga dia tidak bebas. Jadi orang yang bebas, yang lapang hatinya, yang tenang dia qanaah ketika diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkataan yang luar biasa ya, yang dikutip oleh Ibnu Abi Dunya di kitab beliau At-Tawadhu wal Khumul Ibrahim bin Syaibah mengatakan asyaraf fit tawadhu wal izzu fit taqwa wal hurriyyatu fil qanaah Kemuliaan ada pada tawadu, kehormatan ada pada ketakwaan, dan kebebasan ada pada sifat kona'ah. Ketika hati kita ingin bebas, lapang, tenang, maka sikap kona'ahlah yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih aku harus salaf tentang sifat tawadu. Wan Saleh Salih Al-Mirri qala dari Saleh Al-Mirri mengatakan al Hasan wa Yunus wa Ayyub yatadzakaruna tawadhu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Yunus dan Ayub As-Sikhtiyani mereka keluar untuk muzakarah tentang tawadhu. Nah, tiga ulama besar ini, Al-Hasan Al-Basri, Imam Yunus dan Ayub As-Sikhtiyani, mereka muzakarah tentang sikap tawadhu. Faqala lahum Al-Hasan, lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata kepada keduanya, kedua temannya tadi, Wahal tadruna nama tawadu? Apakah kalian tahu apa itu sifat tawadu? Kemudian kata beliau, at-tawadu. Tawadu itu adalah antakhruj min manzilika fala talqa muslimin illa ra'aita lahu alayka fadlan. Subhanallah. Perhatikan perkataan yang sangat indah dari seorang imam ahlu hadis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, Tawaduk itu adalah kata beliau, engkau keluar dari rumahmu, maka tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim, kecuali engkau melihat, engkau menyangka, atau meyakini bahwa dia memiliki keutamaan di atasmu. Nah, jadi ketika kita keluar uh, dari rumah, bertemu dengan seorang muslim, maka kita meyakini di hati dia lebih baik daripada saya dia ah dia lebih rajin daripada saya dia lebih berilmu daripada saya dia lebih bertakwa daripada saya itulah namanya sikap tawa tawadu maka perhatikan para jamaah sekalian ya para pemirsa Rifkon TV dimanapun pian-pian berada maka inilah yang membuat kita semakin tawadu tidak takabur tidak sombong ya sekalipun penampilan dia biasa ya pekerjaan dia biasa tampilan dia biasa-biasa saja. Namun ketika dia bertemu maka yakinilah di hati dia lebih baik daripada saya. Dia lebih rajin salatnya daripada saya. Dia lebih rajin menuntut ilmunya daripada saya. Dia lebih rajin membaca Al-Qur'an, dia lebih bertakwa kepada Allah ya dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan tawah tawadhu, yaitu tatkala kita keluar rumah bertemu dengan siapapun dari seorang muslim kita meyakini dia lebih baik daripada kita. Ini siapa yang mengatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Ibnu Abi Dunya yang beliau sebutkan di kitab beliau sendiri At-Tawadhu wal Khumul. Kemudian kita teruskan dan tawadhu ini ada dua macam. Ini perhatikan, ada tawadhu yang dipuji, ada tawadhu yang dicela. Nah, apa yang tawadu yang dipuji, yang diperintahkan syariat, dan apa yang tawadu yang malah dicela? Jangan kita tawadu terhadap permasalahan ini. Nah, perhatikan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitab beliau Raudatul Uqala. Jadi at-tawadu tawadu'an. Tawadu itu ada dua jenis. Ahaduhuma mahmud wal akhar madmum. Yang pertama adalah tawaduk yang dipuji, yang kedua adalah tawaduk yang dicela. Dan tawaduk yang terpuji adalah tarkut tatawul ala ibadillah wal izra bihim, yaitu tidak meninggikan diri dan tidak sombong, tidak membanggakan diri terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun tawaduk yang dicela, perhatikan ya, yaitu tawadhu al-mar'ul tawadhu al-mar'u li dunya ragbatan fi dunyahu. Tawaduk yang tercela adalah tawaduknya seseorang kepada orang yang memiliki dunia, kepada orang yang punya harta banyak, kepada orang yang punya jabatan tinggi dan seterusnya, karena dia tawaduk untuk apa? Ragbatan fi dunyahu, karena dia ingin mengambil dunianya, karena dia menginginkan dunia yang ada pada si si orang tadi. Contoh misalnya orang ini mempunyai Eh, jabatan yang tinggi. Ada seseorang yang tawaduk kepada dia karena ingin mendapatkan jabatan yang tinggi pula. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia yang dimiliki oleh orang tadi. Maka inilah tawaduk yang tercela. Bahasa sekarangnya lebih ganas lagi. Dia tawaduk untuk menjilat. Nah, menjilat ya orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, supaya dikasih harta, supaya dikasih jabatan dan seterusnya. Inilah tawaduk yang tercela seseorang yang tawadu kepada orang yang kaya kah, kepada orang yang punya jabatan tinggi kah karena menginginkan kekayaannya atau menginginkan menginginkan jabatannya. Inilah tawadu yang tercela yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Raudatul Unqala. Kemudian kita teruskan sedikit lagi ada beberapa gambaran atau ya gambaran atau bentuk eh, bagaimana tawadu ya bagaimana sifat tawadu. Kemudian yang pertama adalah gambaran tawaduk seseorang kepada dirinya sendiri. Bagaimana tawaduknya seseorang kepada dirinya sendiri? Yaitu bi alla yadhunna annahu a'lamu min ghairihi au atqa min ghairihi au akthar wara'an min ghairihi au akthar khasyatan lillahi fi min ghairihi. Jadi di antara tawaduk seseorang adalah bahwa dia menyangka bahwa dia jangan menyangka bahwa dia lebih berilmu daripada orang lain. Jadi ketika kita bersama atau uh, berkumpul dengan orang lain maka jangan yakini kita lebih berilmu daripada orang lain atau kita merasa lebih bertakwa daripada orang lain atau merasa lebih wara daripada orang lain atau merasa lebih takut kepada dar, kepada Allah daripada orang orang lain. Jadi ketika kita ingin bersikap tawaduk, maka yakinilah rasakanlah di hati bahwa kita ini tidaklah lebih berilmu daripada dia. Kita tidaklah lebih bertakwa daripada dia. Karena kita kan nggak tahu orang itu. Mungkin dari tampilan ya, kita melihatnya biasa-biasa saja namun ternyata ibadahnya luar biasa yang tidak kita ketahui. Maka kita merasa kita ini tidaklah berilmu daripada dia. Kita ini tidaklah bertakwa daripada dia. Inilah contoh dari tawa tawadhu. Nah, kemudian ini juga sering terjadi termasuk tawadu adalah at tawadu indama tasma'u nasihah fa inna syaitan yad'uka ila raddiha wa su'il bin nasih jadi di antara bentuk tawadu adalah tawadunya seseorang ketika mendengarkan nasihat. Maka sungguh syaitan mengajakmu untuk menolak nasihat. Perhatikan, ketika kita dikasih nasihat. Terkadang kita membantah. Nih kami rancak pengguring ketika kajian. Padahal teman tadi sebenarnya sudah eh, apa dengan sopan, dengan baik menyampaikan. Kalau kamu, kalau antum ke kajian jangan tidur, jangan ngobrol. Padahal dia sudah menyampaikan dengan baik kekurangan kita di majelis ilmu. Terkadang kita ingin ada pasti membantah. Enggak, ini macam-macam alasannya itu tidak tawadu. Itu bisa adalah bisikan dari syaitan agar kita apa tidak menerima nasihat. Nah, dan ini banyak terjadi di antara kita. Ketika dinasihati kita menjawab, kita membela diri padahal kita tahu salah. Nah, ini ini sikap tarafu. Ini ada indikasi sikap tarafu merasa lebih hebat. Nanti apa timbul? Nanti akan dia berburuk sangka kepada orang yang menasihati. Fa inna syaitan yad'uka ila raddiha. Sungguh syaitan itu mengajakmu untuk menolak nasihat. Pasti kita membela diri, aku nggak apa-apa tadi ini dan itu macam-macam. Ah, nggak apa-apa lah. Kita dinasihati istri, terkadang kita menjawab. Padahal kita tahu kita ini salah. Terkadang kita membela diri, terkadang kita menjawab dengan alasan yang macam-macam. Ketika kita dinasihati, maka dengar tasma, dengarkanlah nasihat tersebut. Jangan dibantah, jangan dijawab dulu kecuali orang itu memang salah kemudian menasihati kita dengarkan dulu baru jelaskan seperti ini tidak seperti saya tidak seperti ini dan ini dan itu kalau memang benar nasihatnya salah untuk kita tapi kalau kita benar nasihat itu benar dan dia benar kita berbuat salah dia dia memberikan nasihat untuk kita maka dengarkan jangan di, dibantah kenapa karena syaitan mengajakmu untuk membantah nasihat tadi membantah hak kebenaran maka inilah yang terkadang uh, apa yang terjadi di para penuntut ilmu agama. Ketika dia diberikan nasihat oleh orang biasa, oleh, oleh orang awam, dia membantah. Dengarkan dulu, kalau seandainya salah nasihatnya baru jelaskan. Kalau benar maka dengarkan, jangan di, dibantah. Itu adalah termasuk bisikan dari syaitan. Syaitan ingin kita membantah kebenaran karena kita merasa punya ilmu ya merasa sebagai orang yang sudah hafal macam-macam dan ini dan itu ya sudah belajar bahasa Arab tingkat tinggi misalnya <laughs> maka ketika dinasehati dan dia benar kita salah diam jangan dibantah jangan bermacam-macam alasan disebutkan jangan ya nanti kita menolak kebe kebenaran dan bisa berburuk sangka kepada orang yang memberikan nah nasihat ya, kita cukupkan ya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan tawadhu Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya.